Sekian banyak fatwa dari para ulama sejak zaman sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan juga para pengikutnya dari para a'im dari para imam-imam. Sudah menyatakan dengan kalimat yang sama. Inna hadal ilma din. Fas'alu, amman ta'khuduna dinakum. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sehingga mereka para ulama pengikut salaf yang mengucapkan dengan kalimat yang sama dan memahami sebagai usul menyatakan bahwa ketika kita mengambil riwayat, mengambil ilmu, mengambil hadis harus dari orang yang jelas dari dua sisinya kesalehannya yakni agama yang lurus dan juga kefikohannya jujur fiqah baru kemudian dilihat sisi lainnya tentang kuatnya hafalan mereka maka prinsip itu terus dipegang sampai hari ini jangan kita kira seperti apa yang dikatakan oleh sekian banyak tokoh-tokoh yang menyimpang menjadi hizbi apakah Ali Hasan Abdul Hamid atau Ruhaili atau yang sejenisnya yang menyatakan masalah itu sudah lewat. Sekarang sudah nggak ada lagi hadatan ithiqah. Harus kata dia tabayyun harus tasabut, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal para ulama kibar menyatakan kalimat haddatsani thiqah menyampaikan kepada orang yang thiqah itu masih tetap terpakai sampai hari ini termasuk haddatsan fiqah adalah ketika para ulama memberikan berita bukan fatwa berita tentang si fulan makir si fulan hizbi muhtariq atau si fulan mughaffal atau si fulan kada wa kada ini barakallahu fiikum Berbeda dengan pembicaraan tentang masalah fiqh, ikhtilaf para ulama mana yang rajih, mana yang merjuah. Kita berpegang dengan yang rajih dan kita tidak menentang atau tidak memusuhi orang yang berpendapat dengan pendapat yang merjuah. Bukan itu. Tetapi ini masuknya pada hadis dan thiqah, yakni berita. Kalau dari orang terpercaya, diterima berita itu. Kecuali kalau dari orang yang tidak terpercaya pendusta atau jahil yang sering salah dalam berbicara, dalam meriwayatkan, maka ini pun sama. Tidak diterima. Tetapi kalau dari para ulama kibar, yang mereka memang ahlinya fil ilmi, wasiq Dalam ilmunya dan dalam ketikohannya. Maka kita harus menerima nasihat mereka. Dan ini barakallahu fikum. Sebagai mukaddimah dari apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Karena beberapa ikhwah salafiyin dan saya berbicara pada kalian ahli sunnah salafiyun yang memiliki prinsip-prinsip salaf tentunya. Memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Dan juga memegang kaedah-kaedah usul dari salaf. Maka tentunya kaidah tadi juga menjadi pegangan kita. Kalau engkau tidak tahu, kita tidak tahu, ternyata ulama tahu. Jangan sok pinter menyatakan dengan kalimat tapi. Syekh ini nggak ngerti permasalahan kita. Qanilina azakumullah. Masyaikh nggak akan sembarangan berbicara. Hafidhahumullah. Ketika mereka berbicara berarti mereka sudah dalam keadaan tahu. Nggak mungkin mereka sebagai husnuban kita pada para ulama nggak mungkin berbicara tanpa didasari sebuah pengetahuan, tanpa didasari dua perkara. Ilmu din dan ilmu apa yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi itu sudah kaidah para ulama. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya i'lamul muwaqqi'in bahwa ucapan-ucapan fatwa atau keputusan atau e, kesimpulan itu dibangun di atas dua perkara. Ilmu syariah, ilmu syariat dan ilmu tentang apa yang dihukumi. Kalau tentang fulan wa fulan, tentunya tahu tentang si fulan berbuat apa saja. Kalau dia tahu ilmu syariat, tetapi nggak kenal si fulan ini kayak apa, Nggak mungkin bisa menghukumi. pulan kadab, pulang makir, la'ab, nggak bisa. Eh. Baik. Sebaliknya, kalaupun kenal betul dari A sampai Z, orang ini dari detailnya dia tahu, tapi nggak tahu ilmu syariat, juga nggak bisa. Baik, kira-kira para ulama yang kita kenal seperti masyaikh kibar, apakah Syekh Rabi, Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari, atau Syekh Ubaid Al-Jabiri, atau yang bersama mereka. Kira-kira apakah mereka memiliki satu sisi saja ilmu syariah, tapi nggak ngerti ilmu tentang si fulan tadi yang diputuskan atau diucapkan dengan ucapan-ucapan tahdir? Jangan suudban kepada para ulama. Mereka datang kepada masyaih menghabarkan kami begini, kami begitu. Kita datang pula kepada para ulama menghabarkan mereka begini dan mereka begitu. Khususnya masalah Dulkarnain wa ashabu. Dulkarnain dan kawan-kawannya. Dan grupnya. Dan pasukannya. Berapa kali datang kepada masyayikh? Sekali? Atau dua kali? Berkali-kali. Dan mereka membawa sekian banyak berita. Dan memberitakan pula tentang kita sekian banyak. Baik. Dan kita juga datang kepada mereka. Menghabarkan juga dengan bukti-bukti juga. Sehingga bukan tidak tahu. Beliau tahu dari dua belah pihak. Tahu dari dari sana, tahu dari sini. Tahu dari kita, tahu dari mereka. Tahu dari para asidah semuanya. Bahkan ketika datang beberapa orang dari mereka. Kalau nggak salah waktu itu Abdul Bar, Abdul Mu'ti, sama Hanan Bahanan. Datang ke Syekh Abdul Rahim Bukhari. Maunya melaporkan tentang kita. Dia buka mapnya, dia katakan, ini tentang antum. Anta. Ini tentang kamu. Anta. Ini tentang kamu. Kamu begini kan? Iya. Kamu begini kan? Iya. Kamu akhirnya yang dapat adalah dimarahi oleh syekh. Kamu tidak bisa. Dikira masyaih orang-orang bodoh gampang dibodohi. Gampang ditipu, gampang dibohongin. Tidak bisa. Walhamdulillah. Maka ini sebagai dasar kita. Bahwa apa yang kita bicarakan tentang tahdir terhadap mereka itu dari masyayikh yang sudah kita sebutkan tadi semuanya. Dengan bahasa yang berbeda-beda tapi sama. Apakah ucapan Syekh Rabi, Baudul Quran Makir, La'ab, Butalawin, Yamsi ala tarikatul halabi, atau ucapannya yang lain, Muhammad bin Hadi, karena dikasrap karena Dul Qarnain sudah patah kornya tanduknya. Yang lain lagi menyatakan urusan Dul Qarnain kodintaha, urusan Dul Qarnain sudah selesai. Kalimat ini sama menyambung, dukung mendukung yang semestinya. Ini adalah riwayat dari tiqah dan bukan dari satu. Dari masyai kibar tiqah. Maka jangan pakai tarikatul halabi. Tapi pakai tarikat ahli hadis. Ini berita tiqah yang harus kita terima. Karena kalau sebaliknya, lambat atau cepat, Pasti akan terjadi. Mereka mencerca ulama. Itu saja. Ya. Misalnya masih membela dengan taksumnya tapi saya kenal kok tuh kenal ujungnya apa? Syahrubi nggak ngerti, nggak tahu fikul wakil. Syekh Obed itu berbicara hanya dengan satu berita saja. Lihat mencerca ulama ujung-ujungnya. Sama seperti sejarah para hizbiyun sejak zaman Ikhwanul Muslimin yang lebih tepat disebutkan dengan khawanul muslimin. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Mereka khawanul muslimin. Ya, pengkhianat kaum muslimin. Mereka beralasan tidak menerima fatwa ulama, peringatan para ulama dengan alasan para ulama tidak mengerti thaqafah Islamiyah, wawasan Islam. Kata Ikhwan Muslimin. Ternyata ketika mereka ganti baju, dengan baju sururiyah, dengan tokoh-tokohnya Salman Auda, Aid Al-Qarni, Safar Hawali, dan sejenisnya, muncul pula kalimat yang hampir sama. Eh, bahwa para ulama tidak mengerti fiqhul waqa. Fiqhul waqa, apa yang terjadi. Ini juga eh, maknanya sama dengan takafah Islamiyah yang dikatakan oleh ikhwanul muslimin. Ternyata di Kuwait ada Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan dengan kalimat yang hampir sama dengan bahasa yang berbeda. Bahwa para ulama adalah taburul muhannatin, mereka barisan para mumi yang jasad-jasad mereka bersama kita tetapi otak-otak mereka otak-otak kuno nggak tahu zaman sekarang la yamlikuna sifat al-asr sifat al-asr lihat dari thaqafah diganti fiqhul waqi. Diganti sifatul asr. Dan diganti oleh al-imam Muhammad al-imam dengan istilah baru lagi. Ada sirrun khafi yang para ulama tidak mengetahui. Lihat bahasanya. Sirrun khafi yang mereka la yarifun. Sirrun khafi fiqhul waqi' sama saja. Cuma judulnya yang berbeda-beda, isinya sama. Maksudnya para ulama gak ngerti. Kalau kamu punya sirun khafi, sampaikan kepada mas ya Syekh, ada sirun khafi, begini, begini, begini. Sudah apa belum mereka ketemu ulama? Sudah. Mas Walaupun sebagian mereka takut nggak mau ketemu Syekh Rabi. Hah? Merasa mereka punya sesuatu. Merasa punya kesalahan. Qul inna Kenapa kita mengikut jejak-jejak para hizbiyin dari ikhwanul muslimin atau khawanul muslimin dengan sururiyin, kemudian dengan turatiyin, kemudian diikuti pula ruhailiyin. Sekarang kemudian kita mau ikut lagi. Mengatakan bahwa Syekh Robi dan Mahdi itu nggak tahu tuh Kornain. Karena azakullah kaum muslim yang sahur hormati. Ikhwah ahli sunnah. An-nasihah adalah nasihah. Artinya bukan urusan rebutan pengikut, bukan urusan uh, rebutan urusan politik, bukan ingin menjadi amir mukminin seperti tuduhan mereka al para pendusta yang menyatakan ini karena mereka ingin jadi imur amir mukminin. Wallahi kadzab. Pendusta besar. Enggak ada setitik pun kita ingin jadi amir, bahkan ingin menjadi makmur, ingin menjadi yang dipimpin, yang diatur ke arah yang baik jadi seorang murid yang taat kalau saja ada yang mau memimpin, mengajari ilmu. Kalau ada syekh, masya Allah, duduk sebagai santri, sebagai talib. Nasihat adalah karena kita menginginkan kebaikan pada dua belah pihak. Menginginkan kepada kita semuanya. Eh salafin agar jangan terbawa dengan talawun haula. Jangan terbawa dengan laabnya mereka. Main-main. Masalah agama, masalah yang serius. Masalah din adalah masalah yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini mengatakan tidak apa-apa Radio Roja. Di sana mengatakan iya memang nggak perlu Radio Roja. Kaifa? Main-main. Ini tuh karena. Dan saya termasuk yang terbawa oleh dia. Tak kira atau saya kira dia benar menyatakan tahdirnya kepada radio Hizbin. Ternyata di tempat lain nggak apa-apa. Ini main-main. Belum lagi alerginya dengan kajian-kajian tahdir atau tausiah yang seperti ini. Mereka sangat merinding. Alergi, ini apalagi? Kajian fitnah, kajian fitnah. Kajian kitab. Syekh. Jamal bin Faraihan al-Harithi. Kitab Lamudur al Mansur. Yang disetujui oleh para ulama. Dikatakan kajian fitnah oleh dia. Jangan lihat sekarang kayaknya mirip, jangan. Tapi lihat bahayanya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, laab, atau dalam keadaan dia tasahul, menggampang-gampangkan dalam masalah yang seperti ini, sungguh, demi Allah, tidak lama akan berbaris di barisan mereka para hizbi. Yang sama sekali bukan salafi. Yang sama sekali gak menginginkan salaf. Kenapa? Karena aman. Kalau duduk di majelis kalian, mereka kepanasan kayak hidup ya. Tapi duduk di majelis mereka, adem, ayem, tentrem. Ya. Kenapa? Karena mereka mutasahilin. Kajian tahdid dianggap kajian yang mengerikan dan tidak perlu. Maka nanti akan berbaris di barisan mereka orang-orang yang mutalawinin sejenisnya atau orang-orang hizbiyin yang sama sekali tidak memiliki ya, semangat untuk kembali pada salaf. Kau muslim yang saya hormati. Ya. Dan sudah terjadi. Ya. Berbaris bersama mereka tokoh-tokoh ya, yang terang-terangan membela hizbiyin dan memusuhi salafiyin. Seperti Ja'far Saleh. Yang sekarang dia pura-pura bantah-bantahan. Saya katakan pura-pura karena saya di dua-duanya. Kenapa kalian bantah-bantahan dalam perkara-perkara yang sudah jelas? Sudah jelas. Yang namanya harus dengan surut wal mawane itu wabah. Saya yakin Ja'far Saleh sudah tahu, eh, dia juga sudah tahu. Zulkarnain juga sudah tahu. Ngapain? Gak perlu bersandiwara, pura-pura membantah Ja'far Saleh. Kalau bantah-bantah hubungannya dia dengan Hizbiyin, dengan ikhwaniin. Bantah masalah itu. Kenapa nggak dibantah? Karena sejenis. Ya. Hati-hati, jangan tertipu. Dengan bantah-bantahan dia dalam satu masalah. Masalah ilmiah katanya fiqhiyah. Padahal ini juga masalah ilmiah. Masalah pergaulan bebas yang Ja'far Soleh. Kenapa nggak dibicarakan? Kenapa nggak dibantah? Maka kita bicara ini khususnya, lebih khusus lagi tentang antum di Banyumas dan sekitarnya. Prokerto dan sekitarnya. Cilacap, Sompio, dan lain-lainnya. Yang Alhamdulillah, saya lihat paling banyak semangat ngaji itu di sini. Kalau pengajian penuh yang hadir. Tentunya, lebih banyak jumlahnya lebih rawan. Lebih rawan barakallahu fikum. Sehingga kalau terjadi perkara-perkara apakah penyimpangan atau fitnah yang terbawa oleh haula mutalawinin mutamayyin tentunya wajar terjadi sebagai tasfiyah sebagai tasfiyah pembersihan girbal disaring siapa yang lolos siapa enggak ini memang sesuatu yang sudah sunnatullah. Alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Alif lam mim, kamu manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan diuji. Kami salafi, kami salafi. Sebentar. Apa betul kalian salafiin? Apa betul kita salafiin? Allah uji dengan ujian, ujian, ujian dengan fitnah ini, selamat dengan fitnah kedua, fitnah kedua selamat fitnah ketiga, fitnah keempat terus demikian. Dan niscaya akan terpilih sebagian dan akan tergeser sebagian yang lain. Akan tersaring sebagian dan akan lolos sebagian yang lain. Dan itu sunatullah. Baik sekarang. Bagaimana dengan fatwa para ulama atau dengan berita dari para ulama yang fiqah terpercaya? Apakah kita menerima? Atau hawa nafsu berbicara. Tapi. Ya, kita sampaikan. Ternyata jawabannya sekian macam jawaban-jawaban. Ada yang mengatakan dengan kalimat bahwa oh, Syekh Rabi hanya mengatakan dengan berita sepihak atau menyatakan Syekh Rabi tidak memberikan kesimpulan yang jelas atau dengan bahasa emang ulama cuma Syekh Rabi padahal yang berbicara seperti itu bukan hanya Syekh Rabi masyayikh ini khudrin azakumullah menyedihkan menyedihkan apalagi yang terang-terangan menyatakan bahwa ini markasnya MLM berani kalian bicara awas saya usir Astagfirullah. Kenapa? Kok dengan emosi, dengan kemarahan? Bicara dengan dengan baik, dengan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan ucapan para ulama, dengan bimbingan para ulama. Kami ikut siapa? Kamu seperti itu. Dan marah-marah ketika disetel kajian Ustaz Habibuddin. Ini disumpuh. Dan dilarang hadir ke kajian Ustaz Muhammad. Bukan masalah Ustaz Afif dan Ustaz Muhammad, bukan. Tetapi pikirkan, kalian marah-marah ketika kita peringatkan dari Zulkarnain yang itu ucapan ulama. Sedangkan engkau berbicara mentaati manusia dari fulan wa fulan tidak berdasarkan ucapan ulama, tapi berdasarkan emosimu pribadi. Ya sultan. Ittaqillah. Bertakwalah pada Allah. Kamu mentahdir fulan wa fulan dari asatidah dengan mulutmu tanpa bimbingan ulama. Sedangkan kita berbicara dengan kala Syekh Rabi, kala Syekh Muhammad bin Hadi, kala Syekh. Kemudian kamu marah-marah. Bukankah ini hawa? Ini jangan dengan enteng. Ini masalah besar. Bukan masalah pribadi fulan wa fulannya. Tetapi kenapa dia tidak memiliki prinsip untuk menerima berita fiqh dari para ulama? Ada yang berbicara dengan istilahnya Ja'far Saleh bahwa itu istihad. Para ulama beristihad. Kita nggak harus menerima istihannya Syekh Rabi. Dan sudah dijawab bahwa ini bukan masalah istihadiyah fiqhiyah, tapi ini berita fiqh. Orang yang menerima berita fiqh selamat. Orang yang tidak menerima berita fiqh celaka, binasa. Kamu diperingatkan hati-hati. Ini berbahaya. Ini saya orang baik. Misalnya, soleh. Sudah diketahui ma'ruf olehmu. Kamu tidak mau mendekati karena bahaya. Selamat apa enggak selamat? Selamat. Ya. Tetapi kalau orang itu nggak percaya, Allah, paling-paling dia berdusta. Padahal thiqah. Dia masuk ke dalamnya dan celaka dia. Nggak ada kaitannya dengan roji, dengan marju, barakallahu fikum. Ini masanya berita, berita thiqah. Sehingga apa yang diketahui oleh mereka para ulama setelah sekian lama bertemu mereka, adalah berita yang terpercaya dari sisi keilmuan mereka mereka cukup, dari sisi berita mereka sudah cukup dari dua belah pihak dan sudah sekian lama bertemu berkali-kali dan juga bukan satu musyaih dari sekian masyaikh. Khonudinazakumullah hizbiyun yang sedemikian jeleknya, sedemikian bal itu asal muasalnya seperti mereka ini mutalawinin. Ya. Pertama mengatakan ahlu sunnah. silahkan sebutkan Apakah Safar al-Hawali atau Ayat al-Qarni ataupun uh, Salman Auda silahkan lihat. Ya. Bagaimana pertama munculnya? Ketika dia jadi da'i faj'ah, tiba-tiba muncul. Semua memujinya, Masya Allah. Syekh, alim, ahli sunnah, masih muda lagi. Doktor Safar al Hawali. Kemudian, begitu. Ya talawan. Ya tamayya nggak jelas kemana. Ini mau kemana kalian? Katakan yang ini hak, yang ini batil selesai. Ikuti masyai kibar para ulama ahli sunnah dan jauhi hizbiyin. Ini Tetapi hizbiyin juga walaupun mereka salah, mereka punya hasanat. Itu masa-masa sururiah begitu bahasanya. Ya. Lakinnahum lahum hasanat. Ya. Bagaimanapun juga mereka punya kebaikan. Na'khud hasanatahum wanatruk natruk dalalatahum. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Itu masa-masa sururi. Apakah bahasanya akan tetap seperti itu para mutamayyi'in? Tidak. Akan berubah dengan bahasa lain sesuai dengan apa yang laku di masyarakat. Tetapi intinya sama. at tamayyuh Maka Syekh Abid Al-Jabari menulis buku dengan judul Jinayah. Jinayah itu tamayyuh. Kejahatan tamayyuh. Jahat. Jangan dikira itu orang baik. Kacamata awam Melihat mereka seakan-akan orang baik, lembut. Saya nggak mau membicarakan orang. Ya semua juga memiliki jasa-jasa. Beliau ada baik, ada kebaikannya, masya Allah. Beliau juga ada kebaikannya. Saya berdiri di tengah-tengah saja lah. Ini khususnya azakumullah jahat. Kenapa? Karena dibiarkan masyarakat jadi bingung. Berarti kita ikut yang mana yang kenyataannya berbeda? Hizbiyin lebih mementingkan kuantitas tidak mementingkan kualitas. Mementingkan jumlah, jumlah, jumlah pengikut semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ada pun ahlu sunnah, bimbingan ilmu, kualitas yang mereka pentingkan. Walaupun pengikutnya sedikit, tidak apa-apa. Berbeda, 180 derajat. Hizbiyah dengan ahli sunnah. Menhad sunnah. Sangat berbeda jauh. Maka Jangan kaget atau jangan kemudian merasa ada apa sih? Kok sampai sekeras itu? Sampai pondok lewas bubar. Nungsi semua meninggalkan mereka. Ilmunya agama. Gak main-main. Kalau perkara-perkara hizbiyah dibiarkan, apa jadinya besok hari? Apa jadinya anak-anak kita nanti? Alhamdulillah. Hizbiyah. Hajuriyah. Itu sampai merambat sampai ke anak-anak. Anak-anak itu punya nyanyian untuk ngejek masyayikh. Hah? Jangan dikira anak kecil nggak terbawa. Terbawa. Berdendang ria mengejek para masyayikh. Para ulama. Walaupun oh, masih anak kecil-kecil. Paling diajarkan alif bata. Hati-hati. Ya. Jangan percayakan anak-anak kalian pada orang yang memiliki pemikiran hizbiyah. Kalau sudah terbukti dia lebih membela mutalawinin. Sudah terbukti dia berjalan bersama mereka. Bahkan menyatakan dengan tegas bahwa kami ini atau ini pondok adalah pondok MLM mau apa? Silahkan kalian tahdir semuanya. Alhamdulillah, ini artinya sudah siap untuk ditahdir. Dan berarti mu'anid. Mu'anid itu penentang. Kita berbicara dengan nasihat untuk keselamatan kalian, bukan untuk selamatin yang lain. Kita pentingkan kalian supaya selamat. Tapi jawabannya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Apakah Yusufnya atau Firdausnya sama saja. Ya. Dua-duanya mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir sama seperti itu. Kalaupun semua orang mentah mentahdir saya, tidak apa-apa. Yang penting istri saya sama anak saya nggak mentahdir saya. Itu jawabannya Firdaus. Mereka-mereka dalam keadaan mengucapkan dalam bukunya, dalam Facebooknya, dalam uh, WhatsAppnya dan sebagainya sampai kepada kita, sampai beritanya, ini ucapan-ucapannya. Dan saya katakan ini orang menyimpan pemikiran-pemikiran hizbiyah. Menyimpan pemikiran-pemikiran yang tidak didasari sunnah. Didasari bagaimana supaya kita membuat pondok yang maju, berhasil seperti pondok-pondok mereka pondok-pondok umum. Bagaimana supaya masyarakat mau menerima? Kita tidak mengikuti selera konsumen. Barakallahu fikum. Kalau berpikir seperti itu artinya kalian salah. Wahai asatidah. Kalau berpikir bagaimana supaya laku di masyarakat. Yang laku itu sekarang sekolahan yang pakai genjering. Pakai nyanyi-nyanyi. Potong bebek angsa itu yang laku. Jangan berpikir bagaimana supaya laku. Berpikir bagaimana supaya anak ini jadi anak yang saleh. Mukmin, taqi. Yang tidak lagi berpikir tentang dunia. Tapi berpikirnya bagaimana kita mendapatkan akhirat. Maksudnya bagaimana kerjanya, bagaimana. Allah razzaq dul quwatil matin. Tanamkan itu. Bahwa kalau nggak ada ijazah nanti kita begini. Astagfirullah. Ada apa dengan ijazah? Wajib, harus. Kalau nggak ada ijazah binasa semuanya. Dipaksakan harus ijazah. Dengan sekian banyak penyelewengan, dengan sekian banyak mukhalafatus sunnah. Eh, para ulama ngaji di masjid, halqah, diajari ilmu mereka. Munculnya para ulama. Tidak eh, ada model-model seperti sekarang. Tidak ada. Eh, nggak ada kurikulum-kurikulum yang dicampur-campur antara tepat dengan kurikulum di PDNK, dengan kurikulum pondok pesantren diaduk jadi satu. Nggak ada. Nggak ada diajarkan pada mereka. Oh ini harus ini. Sebab kalau enggak nanti kita tidak mendapatkan uh, ijazah. Kita harus paling tidak mendapatkan nilai 60. Maka kita harus belajar filsafat. Kita harus belajar. Astagfirullah. Haram mempelajari filsafat. Demi mendapatkan ijazah kemudian mempelajari filsafat. Berarti apa yang mereka utamakan sesuatu yang harusnya tidak diutamakan. Sesuatu yang harusnya mereka utamakan tidak dijadikan sebagai perkara utama. Ini terbalik barakallahu fikum dan ini yang membuat nanti hasilnya keselasana sana malafiyah. Hasilnya mengerikan. Orang yang cara berpikirnya sudah berbeda dengan berpikirnya para ulama yang di atas ilmu di. Sungguh berita-berita yang menyedihkan. Sudah kita berkali-kali ucapkan tentang bahayanya. Kalau kita ngoplos begitu. Betapa banyak orang yang mati karena oplosan. Soh? Berapa orang yang binasa akibat oplosan barakallahu fikum. Sekarang kalau engkau campur-campurkan yang demikian, apa jadinya nanti? Apakah bukan kebinasaan? Dan kebinasaannya lebih parah daripada oplosannya mereka. Kenapa lebih parah? Karena agama. Yang rusak bukan badannya, tapi yang rusak agamanya. Kemudian datang Abdul Hadi Umairi. Sebentar ke Solo. Ke Ngerenjeng. Lapor ke Syekh Robit. La yujad ayyi mukhalafah. Kami nggak dapat satu mukhalafah pun. Wallahi, wa tallahi, wa billahi. Astagfirullah. Dia ngerti bahasa Indonesia. Kok bisa meriksa kurikulumnya mereka? Masya Allah. Ya. Kok berani sekali orang ini? Ya. Cukup dikatakan pendusta. Anyu hadis bikuli sana. Cukup dikatakan seorang itu kedap, pendusta. Ya. Kafa bil mar'i kadiba. Anyu hadis bikuli sana. Cukup dikatakan dia dusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Dia datang ke situ dengan dari mereka percaya. Selesai. La yujad ayi mukhalafah. Dan berani bersumpah. Dan Syekh Rabi menyatakan, aku tidak percaya. Al-bayinatul mudda'i wal yaminu ala man ankar. Al-bayinatul mudda'i, orang yang mengaku-ngaku harus bawa bukti. Sedangkan yang mengingkari harus bawa sumpah. Tapi Syekh Rabi sudah membawa bukti. Banyak. Ini orang sumpah. Wallahi, aku nggak percaya. Selesai. Ini yang jadikan gacau baru oleh mereka. Perhatikan Mas. Perhatikan. Kalau hawa sudah menguasai diri mereka, masyai kibar banyak. Alhamdulillah, ala qaidil hayah. Mereka semua di atas kehidupan. Segar, bisa ditanya, bisa berbicara. Artinya masih sehat walafiat. Kenapa? Tidak mencari yang itu? Nyari, nyari, nyari yang kalian semua nggak kenal. Ya Pak ya? Saya nggak kenal, kalian nggak kenal. Siapa itu? Syekh Faj'ah. Tiba-tiba jadi Syekh. Oh, ah, ini alim, oh, doktor. Mereka yang bilang doktor duluan. Kita bilang dokter, oh, kadab kalian, dia bukan dokter. Loh, kalian yang bilang dokter. Kita bilang ikut dokter kalian mengatakan ternyata bukan dokter. Kita tanyakan kepada Syekh Ubaid. La adri. Aku tidak tahu. Tanya kepada Syekh Rabi, aku tidak tahu. Lah ngapain? Kalian nyari-nyari yang susah-susah di depan mata kalian berjejer para masyayikh kibar, para ulama, al-afadil, tidak bisa datang bisa lewat telepon, telekonferensi. Setiap tahun Syekh Rabi menasehati kita lewat telepon. Iya Pak, iya. Nah kenapa? Mereka telekonferensi dengan seorang yang tidak dikenal. Oh, saya dikenal, saya punya uh, anu, saya punya ini, saya punya itu kalau bukan karena hawa, nggak akan begitu. Kalau bukan karena hawa, nggak akan begitu. Tapi dia sampai susah-susah cari yang mana. Ya. Dulu kedapat dari Syekh Rabi fatwa tentang Raja Roja. Mereka datang ya. ke Muhammad al-Imam. Ya. Nanya pertanyaan yang sama. Ya. Kenapa? Ya. Hawa. Nyari yang cocok dengan hawa. Ya. Dan kenapa datangnya ke Syekh al-Imam? Karena mereka sudah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa Syal Imam ini agak beda dengan Syekh Kibar. Agak lebih lunak sedikit. Agak bisa mengayomi semua kelompok. Agak-agak agak. Ini mereka lihat. Saya yakin mereka lihat. Terutama Dul Karnain pasti lihat. Karena dia lama he, di sana. He. Pasti tahu itu. Kasus-kasus berapa kali ucapan dia. He. Oh Syekh Imam juga membantah Ahlul Bid'ah. Yang mana yang dibantah? Lihat bukunya, bantahan terhadap mereka, kaum muslimin. Wah, kenapa mereka mengadakan mudaharat? Padahal mereka itu punya ulama besar. Al-Fadil, Al-Syekh Al-Walid. Ya, tokohnya mereka disebut Al-Syekh Al-Walid, ulama besar. Itu bantahannya Muhammad Al-Imam terhadap kaum muslimin. Jangan dikira bantahan seperti bantahan Al-Sunnah. Dari satu sisi dibantah, dari sisi diangkat. Setelah ada tahdir para ulama, pantas kemarin dibilang begini, pantas kok bilang begitu. Bukan para salafin tidak tahu, tahu. Tapi mereka orang yang tidak lancang, tidak berani. Kalau ini langsung diputus oleh enggak. Tanyakan lagi sama saya. Ini gimana, ini, ini gimana, ini gimana. Menjadi ganjalan-ganjalan pada mereka. Nah mereka cari orang-orang yang seperti itu yang ada ganjalan-ganjalan tadi mereka jadikan sebagai tokoh. Qanibdina'azakumullah, ittaqullah, ittaqullah. Perkara-perkara penting, perkara agama. Inna hadal ilma din. Anzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kalian ngambil ilmu. Kalau kita mengambil dari masyayikh kibar, barakah. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah bersama orang-orang besar kalian. Para ulama. Kabir bisin. Wa kabir fil ilm. Maka mereka banyak ilmu, banyak pengalaman. Cukup ilmu, cukup pengalaman. Daripada da'i-da'i muda. Yang mungkin ilmunya bisa dikatakan cukup, pengalamannya kurang. Apalagi kalau ternyata ilmunya juga tidak seperti masyih kibar. Jauh di bawahnya yang hormati. Maka ini sebagai nasihat dan tausiah untuk antum semuanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ikhwah di sini, khusus pengurus Yayasan Raya, adalah apa yang merupakan nasihat dari kita para asatidah. Kalau tidak bisa dinasehati, tinggalkan. Kalau nggak bisa, diajak bicara untuk berjalan bersama di atas fatwa para ulama, ya sudah. Kalian tinggalkan. Ya. Maka saya nasihatkan kepada para orang tua wali dari anak-anak dari santri-santri di lewas untuk jangan putus asa mengirimkan anaknya untuk belajar terus bersama asatidah ahli sunnah dan harus memilih jangan memilih yang mana yang ada ijazahnya supaya anak saya bisa kerja jangan yang mana yang kira-kira anak saya jadi saleh mukmin taqi berilmu memiliki ilmu banyak dekatirah. Punya ijazah doktor, banyak. Bahkan dari Madinah, banyak. Mana sekarang di Indonesia? Satu. Ya. Jadi ketua PKS. Jadi nah, doktor. Ya. Satu jadi tokoh Tijaniyah. Satu lagi jadi tokoh apa lagi? Mana? Ya. Alhamdulillah. Aina dakatirah, kata Syekh Rabi. Dan itu di depan saya. Yang bertanya kebetulan bukan kita. Yang bertanya orang-orang dari negara lain. Kalau tidak salah Pak. Kalau nggak Aljazair. Baik. Ya, Al-Muhim. Ya. Bertanya tentang masalah yang seperti ini. Tentang sekolahan resmi. Kata dia, apa perlunya ijazah? Haula dakatirah. Aina haula? Mana mereka para dakatirah yang kharij, kharijin, yang keluar dari Madinah, dari mana mereka? Ya. Aina haula? Di mana kau punya tempat? Belajar di situ. Ya. Tapi di masjid ini nggak bisa kecuali harus bikin berbagai macam acara-acara yayasan gini dan begitu. Kalian duduk di bawah pohon belajar. Ya. Sampaikan ilmu. Al-Azhar di Mesir, ketika dalam bentuk masjid, taklim dengan halqah-halqah keluar para ulama terkenal, para imam-imam. Tetapi ketika semakin lama semakin modern, semakin rapi, semakin menjadi Universitas Al-Azhar, apa jadinya? Keluarnya penulis novel yang bikin film ayat-ayat cinta. Tempatnya sama, nggak berubah, nggak berubah. Tempatnya itu. Yang dulu menelurkan para ulama, ya Al-Azhar itu. Dibangun, dibuat begini, dibuat resmi, universitas. Karena ada isa, harus ada ini, harus ada itu. Sampai ada filsafatnya, ada ininya, ada sastra ini, segala macam. Jadi, ternyata hasilnya penulis novel, pembuat film, Mudah-mudahan bisa dipaham apa yang saya sampaikan. Jadi saya ini yang sungguhnya untuk menunjukkan pada antum semuanya ya. bahwa kita berbicara dengan nasihat para ulama adalah untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan juga kebaikan mereka agar segera mereka kembali. Ya. Sehingga saya nasihatkan kepada mereka-mereka yang masih tidak jelas ya. daripada dai-dai, hendaklah engkau bersikap tegas dan jelas. Bersama siapa engkau berada. Bersama masyaih kibar, berarti engkau harus menjauhi orang yang ditahdir oleh masyaih kibar. Kalau bersama masyaih kibar, berarti engkau harus mentahdir mereka-mereka yang dijuluki oleh para ulama kibar dengan mutalawin atau mutamayyah atau dengan laam Lagi kasar karena yang sudah patah tanduknya. Kalau tidak mau mendengarkan masyaih kibar, bersama siapa kalian? Bersama ulama yang mana? supaya salafin jelas mendapatkan nasihat secara tidak langsung dari sikap-sikap kalian para dai, para ustaz. Assalamualaikum nah. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada ijazah itu. Bicara masalah apa yang ada pada hati-hati mereka. Dengan tujuan apa mereka belajar. Nah, kalau bisa tanpa pelanggaran-pelanggaran dapat ijazah. Kenapa? Tidak mengapa. Tapi sekarang ini yang saya lihat selalu dengan pelanggaran-pelanggaran. Apa Ustaz bagaimana tanggapan antum tentang pondok Ibnu Taimiyah Sumpiuh terkait dengan fitnah MLM? Sudah saya katakan ucapan sultan seperti itu. Dan mereka sudah ketemu berbicara bareng dengan tokoh Grenjeng Naim. Sehingga sudah sangat jelas ya, bagaimana dia melarang orang-orang untuk ngaji dengan asatidah tidak sunnah Bagaimana mereka mentahdir dari Ustaz Afifuddin. Kenapa? Kalau kalian punya anak, -anak di sana, ambil, pindahkan ke pondok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memboikot ikhwan yang masih bekerja di sekolah-sekolah umum? Nah, sekolah Ya. Kalau sudah cukup nasihat, peringatkan dan kamu tahu ternyata dia sahibu hawa, ya harus ditinggalkan. Apakah menerjemahkan kitab-kitab para ulama termasuk sedekah Insya Allah selama kaum muslimin di Indonesia mengambil faedah dari terjemahan antum, maka dia antum akan terus mendapatkan pahalanya walaupun telah wafat. Apakah kitab seperti Madari Nadar dan Isyadudu Dubariyah mesti diambil faedahnya? Jangan. Eh. Jangan barakallahu fikum. Eh. Banyak kitab-kitab yang bagus. Yang seperti itu. Atau lebih. Seperti itu? atau lebih. Artinya kebaikan-kebaikan yang ada pada dua kitab itu ada pada kitab lain. Nah, ketika Irsyadul Bariyah bermasalah, saya ganti kitab dengan Lamudur Al-Mansur. Ternyata jauh lebih bagus. Lebih lengkap. Ustaz, bagaimana kondisi Zul Akmal yang dan yang bersamanya saat ini? Subhanallah. Abdul Akmal ini membuat bingung orang. Kemarin dia bersama dengan Dulkorda dan kawan-kawan. Kemarin terakhir saya mendapatkan ucapan dia. Yang ngamuk-ngamuk membantah saya. Sambil menyatakan saya berlepas diri dari Dulkornain dan pemikirannya. Ini barakallahu fikum kalau benar jujur dia berlepas diri dari Berarti sudah agak ringan. Ada akhaf. Tinggal akhlaknya saja. Tinggal sikap-sikapnya yang sering berlebih atau melampaui batas. Dia nanya, mana kerasnya saya? Tunjukkan. Itu di asetnya itu dicatat berapa ucapan yang keras di situ. Ya, dai omprengan. Terus dia bilang apalagi <laughs> dai latah. Apalagi kalimat Sekian banyak kalimat-kalimat yang nggak pantas. Ustaz Ham, Abu Hamzah, uh, Ustaz Hamzah Abu Said dikatakan tukang sate dari Madura. Nah, itu gak keras itu. <laughs> Itu dia nggak merasa keras. Ini ajib. Ajib. Masih nanya, mana kerasnya saya? Di mana kelebihannya saya? Dia sampai melaknat-laknat dulu. Ketika kasus pribadi dengan Hanan Bahanan. Dajjal-dajjalan pelanat-pelanatan. Itu nggak keras itu. Anak buahnya yang menentang dianggap khawarij. Itu nggak keras menurut dia. Ajib. <clears throat> Ikhwan yang masih suka mendengarkan TV Roja dengan alasan mereka juga mengajarkan sunnah Rasul. Salman Audah mengajarkan sunnah Rasul. Eh. Aidal Qadar mengajarkan sunnah. Rohani juga mengajarkan sunnah. Berarti kita boleh ngaji sama mereka. Subhanallah, ucapan itu yang diucapkan oleh turkon dan kawan-kawan di hadapan Syekh Dan Syekh membantahnya dengan nada yang keras dengan ucapan tadi. Mereka, Safar, Wasalma, mereka juga mengajarkan sunnah. Mengajar kitab-kitab para ulama. Tapi kalau mereka sudah hizbi, maka mereka tidak akan kemudian bersih, mesti akan disisipkan pemikiran-pemikiran hizbiyahnya di tengah-tengah taklim sunnah, di tengah taklim kajian para ulama. Hati-hati. Ya. Kadang terasa, kadang nggak terasa. Nasihat untuk mendakwakan yang masih sekolah umum sudah disebutkan tadi. Hendaklah bertakwa kepada Allah Taala. Rizki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan khawatir. Gak dapat kerjaan. Jangan khawatir. Kemudian kamu gak dapat rezeki. Keluar dari sana, insya Allah dapat sesuatu yang lebih baik. Akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Kalau meninggalkannya karena Allah. Tinggalkan. Bagaimana kalian berbicara tentang hizbiyin yang membuat pondok ngerenjeng, tiba-tiba kamu sendiri ngajar di pondok-pondok umum, ikhtilat campur antum laki perempuan. Mereka saja nggak ikhtilat. Ditahdir oleh para ulama. Apalagi yang ikhtilat, barakallahu fikum. Anda masih belum paham bahwa perbedaan antara salafi dengan sururi ada pada hizbiyahnya. Maksudnya sururi bisa lepas dari hizbiyah, apa itu? Apakah namanya ya? ataupun ikhwaniyah ataupun yang sekarang dijuluki dengan ruhailiyah atau halabiyah ataupun julukan yang baru dengan ahlu tamayyu' atau mutalawinin itu semua hizbiyah itu semua hizbiyah yang penting kumpul mangan beri mangan kumpul itu hizbiyah artinya salah benar kumpul nggak usah kita bermusuhan nggak usah tahdim kita salah nggak salah udah kita saudara ya. itu hizbiyah namanya sehingga mereka paling anti dengan manhaj tahdir. Paling anti. Karena bertentangan 180 derajat. Mereka ingin semuanya akur, makan dimakan kumpul. Sedangkan kita mengatakan tidak. Kita harus menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan harus diumumkan kepada kaum muslimin bahwa ini benar, ini salah. Itu kelompok benar, ini kelompok salah. Harus wajib dan itu dakwah. Itu yang namanya dakwah. Tolong nasihatkan terhadap ikhwan yang masih memiliki buku-buku Dzulqarnain dan Al-Imam. azakumullah. yang namanya tahdir bukan menjauhi orangnya saja. Menjauhi tulisan-tulisannya, menjauhi ucapan-ucapannya. Siapa tahu ucapan-ucapan syubhatnya dia itu dulu pun sudah keluar kita nggak sadar. Hah? Setelah ditahdir baru sadar. Sama seperti Muhammad al-Imam. Dia mengucapkan sekian banyak keanehan, tapi beberapa orang bahkan separuh lebih tidak merasa ada apa-apa. Hanya segerintil orang yang mengatakan, kok gini ya? Kok gini ya? Kok aneh ya? Baik. Sampai ketika ada takdir baru, oh pantas dulu dia bilang gini, dulu bilang gini. Yang separuh lebih tadi bagaimana? terlalu mentah-mentah. Tiba-tiba keluar pada waktu lain, tidak merasa kalau itu pengaruhnya. Dulkonan itu pengaruhnya, modal imam. Nggak kerasa. Tiba-tiba dia berubah jadi mutalawin tapi kan sebaiknya begini, tapi kan begitu. Jangan daripada kita kasih dan terus kita nggak akan bisa berhasil dakwahnya, bubar kita nggak punya pengikut. Ya, loh, dapat syubhat dari mana ini? Ya. Ternyata dulu berapa tahun lalu dia pernah ngaji, masuk ke dalamnya nempel. Ya. Karena yang namanya syubhat khafafah, menyambar. Dan kalau sudah masuk dalam hati, sulit untuk keluar. Sulit untuk lepas. Bagaimana perkembangan rujuknya Ustaz Saifuddin. Masih dalam tanda tanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bersikap dengan jelas, tegas, dan mengatakan dengan jelas bersama siapa dia. Enam. Allah hidayah lana walahu oleh jami'il muslimin oleh jami'il ikhwah ahlu sunnah Semoga diberikan al-thabat ala tauhid wa sunnah. Al-thabat ala qawaid wa usul da'wah salafiyah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta sakurka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.